Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala syarihu hafizahullah taala Sanian la yashku akilun Orang yang berakal tidaklah ragu bahasanya menerima kebenaran itu memiliki rijal tokoh-tokoh yang dinukil dan dikutip di tengah-tengah manusia lalidatihim atau uh, berarti bukan yusar namun uh, eh, yu'atharuna finnas orang-orang yang lebih diutamakan finas di tengah-tengah masyarakat bukan karena orangnya namun karena orang tersebut berjalan di atas kebenaran dan karena orang tersebut menempuh jalan kejujuran oleh karena itu maka kita menerima berita yang disampaikan oleh orang yang baik agamanya dan kita tolak berita orang yang fasik ungkapan yang lebih tepat bukan kita tolak namun kita tawakuf terhadap berita yang disampaikan orang fasik sampai tabayun sampai tabayun tentang benar dan tidaknya berita bukan ditolak yang diajarkan oleh Al-Quran adalah tawakuf kalau berita itu datang dari orang fasik tawakuf sampai tabayun setelah ada tabayun ternyata beritanya tidak benar ditolak ternyata beritanya benar diterima sebagaimana firman Allah Ta'ala Wahai orang-orang yang beriman jika datang pada kalian orang yang fasik dengan bahasa berita maka tabayunlah kalian terlebih dahulu. Sebelum tabayun maka tawakuf. Nah, setelah tabayun ya, baru bisa ditolak ataukah diterima. Antusibu kauman supaya kalian tidak menimpakan bencana pada sekelompok orang karena ketidaktahuan. fatusbu jadilah kalian menyesali apa yang kalian lakukan. Fahadil ayat maka ayat ini mantuknya qadiyatun memutuskan memerintahkan untuk tabayun dan tabayun sama dengan tasabut ketika datang berita dari orang yang fasik sedangkan mafhumnya berita orang yang baik agamanya tidak perlu tasabut bahkan diterima Petahkik dan hasil kajian untuk ayat ini mengatakan bahasa ayat ini dalil diterimanya berita satu orang yang baik agamanya. Dan ayat ini dalil biasanya khobar ahad tidak dibeda-bedakan antara hadis ahad dan mutawatir dalam masalah agama. Waqat istafadatil adil dan terdapat banyak dalil dari sunnah yang menunjukkan hal ini diterimanya berita baik agamanya meskipun sendirian yang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil yang lain kita katakan bahwasanya e, tidak yang tersebut untuk berita orang yang terpercaya itu tidaklah bersifat mutlak. Karena terkadang berita-berita dari mulut orang-orang yang terpercaya yang ternyata berita tersebut adalah berita yang tidak benar sebagaimana berita Eh, pasalnya Nabi mencerai istrinya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya e, tidak perlu tasabut untuk berita orang yang terpercaya tidak bersifat telak. Salisan Ini Agus Salisan saya Qawaidah Qawaidah fi hasabi fahmuhu fahmihi, fahmihi wa ta'wilihi lam yajib 'ala ummati itiba'uha walat tihakum tahakumu tahakumu ilaiha hatta tu'rada tu'rada 'ala ma ja'a bi rasulu fa inna fa in tabaqathu tabaqathu wa wafaqathu wa wafaqathu wa wa la syarika lahu bi sifati wa bila sinaidin wa in khalaqadahu wa jabarat dua wa tarafuha fa in lam fa in lam yatabayyan biha ahadul amrayni juilat mauqufatan makana ahsanu ahwaliha makana ahsanu ahwaliha makana ahsanu ahwaliha ayatu yal hukmu wal ibtida ta'u biha wa wa ma'anahu yajibu wa yata'ayyanu fa kalla kalla uh, eh, telah ukur yang digunakan untuk menimbang perkataan manusia dan perbuatan manusia adalah kecocokan dengan sunnah atau dengan ungkapan yang lain ahlu sunnah menimbang ucapan manusia dan perbuatan manusia dengan dua hal Dua hal tersebut adalah nas, Quran dan Sunnah dan ijma. Famangkana muafiqan Siapa yang mencocoki nas atau ijma maka diterima perbuatannya dan perkataannya. Dan siapa yang menyelisih nas atau ijma maka ditolak. Kainan mengkana siapapun dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya yang sangat berharga Zadul Ma'ad mengatakan faman ansya'a aqwalan. Siapa yang membuat beberapa perkataan wa asasaka kaidah dan membuat beberapa kaidah sesuai dengan pemahamannya wa ta'wilihi dan penafsirannya tidaklah wajib atas umat Islam untuk mengikutinya tidak pula wajib untuk tahakum padanya hatta tu'rat sehingga akwal tersebut atau kaidah tersebut ditimpa ala maja'a rasul dengan dengan ajaran yang dibawa oleh rasul jika tataqatsu mencocokinya dan mencocokinya adalah wasyaidalah bisiha dan menunjukkan sahnya sahnya kaidah tadi kubilat hina idin maka pada saat itu diterima. Wain khalafathu namun jika menyelisihinya wajib baratnya maka wajib menolak ditolak kaidah tadi dan mencampakkannya. Filmnya yatabayan jika tidak jelas fiha untuk kaidah dan perkataan tadi satu dari dua pilihan di atas benar ataukah bertentangan maka perkataan tadi kita jadikan satu hal yang mukufa mengambang tawakuf dan kondisi paling baik untuk kaidah buatan orang tadi yang belum jelas kecocokannya dengan sunnah ataukah menyelisih sunnah kondisi yang paling baik adalah cuma diperbolehkan Iya. Al-hukmu berhukum dengannya dan memberikan fatwa dengannya. Sebagaimana boleh siapa saja yang mau meninggalkannya. Adapun wajib untuk menerimanya riwayat ta'ayan dan harus menerimanya fakalla maka tidak benar. Maka kaidah bikinan ulama perkataan bagus bikinan ulama atau bukan bikinan ulama maka eh, kata Ibnu Qayyim, ya maka harus ditimbak dulu. Jika jelas sesuai dengan nas, ya, maka kita katakan ini satu hal yang bagus. Jika tidak, maka ditolak. Jika tidak jelas, maka tawakuf. Mas Agus. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني أننا أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب المذهب أصحاب المذاهب المقطوعة ليسوا على طريق الأشاعرة وإذا وإذا ارتقيت وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج بالأشاعرة عن طريق السلف ونحن لا ننكر أن لبعض لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق قدم صدق في الإسلام والذب عنه وذب والذب عنه والعناية والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نقل المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنعهم من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية وهداية الخلق ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد حسن حسن قصد قائله بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل وإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله فإن كان لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر اعتذر اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا أومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته نعم Yang kedua sesungguhnya jika kita bandingkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang di atas jalan asyairah Birja dengan tokoh-tokoh yang di atas jalan salaf Maka kita jumpai Fihati tarikah di jalan salaf Man tokoh-tokoh yang mereka lebih agung, lebih lebih mulia, lebih agung dan lebih mendapatkan hidayah dan lebih lurus dibandingkan tokoh-tokoh yang meniti jalan asyairah maka imam mazhab yang empat Berkala pemilik Empat mazhab yang diikuti oleh kaum muslimin Tidaklah Mengikuti jalan asyairah dalam masalah akidah Kenapa? Karena asyairah muncul As'ari muncul setelah Masa imam mazhab yang empat Maka tidak mungkin Imam mazhab yang empat mengikuti metodenya Ash'ari Baidar taqaita dan jika anda naik kepada orang yang di atasnya imam madhab yang empat minat yaitu tabi'in maka tidaklah anda jumpai tabi'in yang mengikuti jalan asyairah jika anda naik pada masa sahabat dan empat khalifah rasidin maka tidak ada tidaklah anda jumpai di tengah-tengah sahabat orang yang mengikuti jejak asyairah berkaitan dengan nama dan sifat Allah dan yang lainnya yaitu ajaran-ajaran asyairah yang keluar dari jalan salah baik dalam masalah kalamullah baik dalam masalah uh, takdir dan yang lain maka di sini diisyaratkan bahasanya penyimpangan asair itu bukan hanya dalam asma wa sifat sebagaimana anggapan sebagian orang di samping asma wa sifat masih ada beririha dan hal-hal yang lain dalam masalah Quran, dalam masalah kalamullah, dalam masalah uh, takdir, dalam masalah perbuatan hamba, dalam masalah iman, banyak. Wanahnu dan kami tidaklah mengingkari bahasanya sebagian ulama yang menisbatkan kepada As'ari Qadam masjidin fil Islam punya jasa dalam Islam punya pembelaan terhadap Islam, perhatian terhadap Al-Quran, perhatian terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayatan wa dirayatan dari sisi riwayat menghafalnya, dirayatan dan mengkaji kandungannya dan semangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Akan tapi ini tidaklah mengharuskan mereka dalam manusia yang maksum dari kesalahan dalam perkara yang memang mereka betul-betul asli salah di dalamnya. Dan jasa mereka terhadap Islam tidak mengharuskan kita untuk menerima semua perkataan mereka dalam semua yang mereka katakan. Dan jasa besar mereka dalam Islam tidaklah menghalang kita untuk menjelaskan kesalahan mereka. Tentu dengan etis dan sopan. Lima fidzalika karena menjelaskan kesalahan mereka berkaitan dengan Islam berarti menjelaskan kebenaran dan memberikan petunjuk kepada makhluk. Demikian pula kami tidaklah mengingkari bahasanya sebagian mereka punya niat yang baik fima dzahaba ilaihi dalam pendapat yang mereka ikuti. Wa khafi alil haq dan mereka tidak tahu kebenaran dalam pendapatnya tersebut akan tapi layaknya tidaklah cukup untuk menerima satu perkataan dengan kita cuma melihat niat baik orang yang mengatakannya. Bila buddha namun harus ayahku muafikan mencocoki syariat Allah Azza wa Jal. Jika ternyata perkataan tersebut menyelisih syariat, maka wajib ditolak, dikembalikan kepada orang yang mengatakannya, siapapun dia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan ali amruna fawa aradun." Semakin karena kailu ma'rufan bin nasihat. Kemudian jika orang yang mengatakannya adalah terkenal sebagai orang yang memiliki menghendaki kebaikan dan orang yang tulus dalam mencari kebenaran maka dimaklumi maka dimaklumi eh, fi hadil pendapatnya yang menyelisihi dalil jika dia bukanlah orang yang terkenal sebagai pencari kebenaran maka disikapi dengan sikap yang menjadi haknya dengan menimbang jeleknya maksudnya dan dengan menimbang penyimpangannya ya, dari jalan yang benar. Ya, maka seorang ulama yang terkenal tadi pun hak dia beristihad seorang mustahil dan dia salah meskipun kesalahannya dalam kesalahan yang sangat besar maaf lain halnya jika dia bukanlah seorang ulama lain halnya jika bukanlah dia seorang yang terkenal sebagai mencari kebenaran ya, maka dia lebih sebagaimana menyikapi ahli bidah jika dia e, terjatuh dalam perkataan ya atau keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah Wait. Waqulu hada wal ma tadammanahu tadammanahu manahul wajhu tsani min wajhil jawab min wajhail min wajhail min wajhail jawabi alladaini ajaba bihi man musannifu rahimullahu. ala su'ali tsalithi wa yahasib wa yatahassalu wa yatahassalu min hadzal jawabi asyafi asadidi umuran hamatan la yastaghni anha talibu ilmin wala da'iyata wala da'iyatun wala da'iyatun ilallahi ala basiratin bal wa azunnu annahu la yastaghni anha man arada man arada rasuha rusuha rusuha fi fikhil manhajis salafi as-sahihi wa ta' wa ta'amuli ma'al mukhalaf mukhalifina li hadha manhaji wa min tilkal umuru Alatil tilkal umuri wa min tilkal umuri allati tastakhlisu min taqriril musannifi rahimallahu fi hadal wajhi mayati. ya'ti awalan hainama hinama hinama nukabilu nukabilu minhum man manhum ala tariqil asyairati bil akhirina bi akhirina bil akhirina min a'immatil islamil ladhi lais alladzina laisuhum ala tariqil asyairati najidu anna fi tariqi a'immatil huda wa wa a'immatis sunnati wa a'immatis sunnati mithlul a'immatil arba'ati wal hamadaini, wal auza'i was sufyanaini wal walaiti ibni sa'din wa abi ubay dil qasim ibni salamin wa syu'bati wa syu'bata ibni al hajjaji wal Bukhari wa Muslimin wa Abi Bakrin Muhammad Muhammad ibni Ishaqi Ishaqa Ishaqa ibni Uzaimata al-Ma'ruf al-Ma'rufi al-Ma'rufi fi ahbihi bi imamil a'immati la wajadna hum laisu ala tariqil asyairati wa idza taqaita fawqa haula'i ila ahdi tabi'ina wa ahli Sa'idaini Sa'id Sa'id ibn Jubairin Jubairin wa Sa'id ibn Musaibi wa Urwata wal Ur Urwata bin Zubairi wal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr wa Sya'bi Amir bin Sarahila wa ghairihim kadzalika hum laisu ala tariqi ala tariqil asyairati wa hum asbaqun nasi illa di tamasuki bin bisunnati min ghairihim li'annahum akhadhu an man syah man syahadu tanzila man syahadu tanzila wa talaqau talaqau man min min fami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqni bihi as, ashabuhu ashabahu wa wa haula ilaihi ala tariqil Asyairati. Nah. Aku katakan hadza inilah e, kandungan dari sisi yang kedua dari dua sisi jawaban yang e, digunakan oleh penulis untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Wa dan e, bisa disimpulkan min hadzal wajhi min hadzal jawab syafi dari jawaban yang memuaskan dan yang benar ini saya disimpulkan poin-poin penting dari an hatalibu ilmin yang, yang pasti dibutuhkan oleh penuntut ilmu dan dai ala basirat yang di atas ilmu bal azunu bahkan aku menyangka la yustaghna anha ya, pasti dibutuhkan oleh orang yang ingin kokoh dalam memahami manhajus salaf manhajus salaf yang benar dan e, sikap terhadap orang-orang yang menyimpang dari manhaj ini. Dan di antara poin-poin yang tustakhlas yang bisa disimpulkan dari penjelasan penulis Fiatal wajah dalam sisi jawaban ini mayati poin berikut. Yang pertama, hina saat nukabil kita bandingkan orang-orang yang di atas jalan asyairah dengan yang lain yaitu para imamul Islam yang tidak di atas jalan asyairah. Kita jumpai bahasanya adalah uh, eh, fitarik di jalan para imamul huda, para imam sunnah, semisal imam madhab yang empat, dua ulama yang bernama Depan Hamad, Auza'i, Sufyan Athawi dan Sufyan Uyaina, Lais bin Sa'ad, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Subah bin Hajat, Bukhari dan Muslim, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Huzaimah terkenal dengan sebutan Ibnu Huzaimah Al-Ma'ruf yang terkenal di masanya dengan gelaran Imamul A'immah jatnahum niscaya kita jumpai mereka tidak di atas jalan Asairah Jika anda naik di atas mereka-mereka Melihat ke masa tabi'in eh, Yang merupakan para imam Dan orang-orang yang memiliki martabat yang agung dan keutamaan Semisal dua orang yang nama depannya Sa'id, Sa'id bin Zubair dan Sa'id bin Musayyib Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucunya Abu Bakar As-Siddiq Sya'bi yang nama aslinya Amir bin Syarahil dan yang lainnya Ternyata mereka semua tidak di atas jalan Asail dan mereka adalah manusia yang paling dulu dalam keutamaan berpegang teguh dengan sunnah dibandingkan yang lain karena mereka mengambil dan belajar sunnah Islam dari orang yang ya, dari para sahabat yang menyaksikan turunnya Al-Quran watalakab dan mereka belajar langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah para sahabat Nabi dan mereka tidak di atas jalan asairah wahyu Waula ikal ladhi zakarna min tilkal usuli hatta intahayna bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam masyhurun lahum bil imamati wa jalalatil qadri wasabiqati fil fadli ala ahli islami wa laysuhum ala tariqil asy'ariyati dan tanian bayana man yastan bayana bayana man yastansibu ilal asy'ari rijalun ahum qadama sidqin qadamu sidqin qadamu sidqin fil fikhi wa ilmi wal fadli wan nasihati lil lil ummati wa man huwa ma'rufun lil ijtihadi walakin hadal masluku la yastalzimu qubulu kulli kullu ma kulli ma kulli ma qaluhu bal la min raddil khata'i min raddil khata'i hatta an nasu ila sunnati fas sunnatu hiyal maksumatu al maksumatu fil al ismatu al ismatu fil wahyi wala yajuzu an tudda'a an tudda'a ismatun fi ahadin min haqqi minal khalqi min al khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam al-ismatu sabitatun lil ummati bi ajma iha bi ajma ajma'iha. Faqad ja'a fil hadis sahih min ghairihi min ghairi wajhin an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi ummata la tajtama'u la tajtami'u la tajtami'u ala dhalali Lakin afrodu Afrodun au firakun eh, Lakin afrodun au firakun Min hadi ummati Falaisat laha ismatu La al isha. Al-asyairatu La al-asyairatu Wala wairuhum Nah Ulaika mereka-mereka yang kami sebutkan namanya mintil kal usul dari masa tersebut eh, Hatta sampai kami berakhir pada para sahabat Nabi mereka adalah orang-orang yang diakui sebagai imam, memiliki martabat yang agung dan orang yang terdahulu dalam keutamaan ya, atas ahli, atas kaum muslimin dan mereka semua tidak di atas jalan asyairah. Yang kedua mungkin bisa juga dibayar bayi anak. Penulis menjelaskan man ulama yang menisbatkan kepada As'ari atau Baik Bainaman di antara orang yang menisbatkan kepada As'ari jalan terdapat orang-orang yang kota sedikit berjasa ya, atau terkenal fil dalam masalah fikih ilmu keutamaan dan nasihat pada umat dan di antara mereka ada orang yang terkenal sebagai mustahid akan tapi Hadal maslak jalan ini tidaklah mengharuskan diterimanya semua apa yang mereka katakan. Labudak namun harus kesalahan itu ditolak, eh, kesalahan itu dibantah sehingga manusia kembali pada sunnah karena sunnah yang maksum karena keterjagaan dari kesalahan hanya ada dalam, dalam wahyu dan tidak boleh seorang itu mengklaim adanya kemaksuman ada salah seorang makhluk setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan klaim ini boleh jadi klaim dengan lisanul hal atau dengan lisanul makal Maka orang yang fanatik dengan syekh, fanatik dengan ustaz, fanatik dengan kelompok, maka dia mengklaim kepaksuman pada selain Rasul dengan lisanul hal. Karena dia demikian fanatik. Maka sikapnya menunjukkan semua perkataan gurunya benar, semua perkataan syekh yang dia kagumi benar. Semua perkataan Syekh Rabi yang dia kagumi benar, semua perkataan Syekh A, Syekh B dianggap benar, ini tidak boleh. Naam memang al-ismatu ada kemaksuman untuk umat Islam secara keseluruhan yaitu ijma. Terdapat dalam hadis yang sahih min rayu wajihin yang berasal dari beberapa sanad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya umat ini tidaklah bersepakat di atas kesesatan Akan tapi person dan kelompok dari umat ini Tidaklah masuk Baik kelompok tersebut kelompok asairah atau yang lainnya Hadis yang dimaksudkan dari Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yujmi'u ummati. Sehingga Allah tidaklah akan menyatukan umatku atau umat Muhammad di atas kesesatan. Tangan Allah di atas jamaah seperti di atas ijma waman dan siapa yang menyeleneh menyimpang itu menyimpang dari ijma sada ila maka dia menyimpang masuk ke dalam neraka Dan yang dimaksud dengan Allah tidaklah menyatukan umat Muhammad maka dia adalah al-am bihil khas umum yang dimaksudkan adalah person tertentu karena yang dimaksud dengan umat Muhammad di sini adalah ulamanya tidak termasuk di dalamnya adalah orang awamnya kenapa karena kewajiban orang awam mengikuti ulama Kemudian yang ketiga e, menilai kepada penyimpangan dan orang yang menyimpang. Fal mukhafatul haq maka menyimpang dari kebenaran yang kebenaran tersebut berdasarkan nas ataukah ijma maka penyimpangan dari kebenaran itu tertolak dikembalikan pada orang yang mengucapkannya siapapun dia mengatakan disandaikan kelam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiallahu anha Nabi bersabda siapa melakukan amal dalam Islam tidak ada padanya tuntunan kami maka tak tolak. Wafil mutafak alai dalam hadis yang mutafakun alai dari juga ibunda Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa mengada-adakan dalam agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya maka dia tertolak. Rod di sini masdar namun maknanya adalah isim maf'ul itu makdul tertolak dan semua yang tertolak maka seakan-akan tidak ada dan tertolak jika dikaitkan dengan ibadah maka artinya adalah rusaknya ibadah tersebut dan tidak teranggapnya ibadah tersebut jika tertolak itu dikaitkan dengan muamalah maka artinya adalah ilgha tidak ada dan tidak sah Sebagaimana kita juga perlu menimbang uh, penilaian terhadap orang yang menyimpang. Maka orang yang menyimpang itu boleh jadi adalah orang yang terkenal berpegang teguh dengan sunnah dan mendakwakan sunnah, menjelaskan kebenaran kepada umat dan mengendaki kebaikan untuk umat. Fahada turaddu mukhalafatuhu eh, maka orang ini turaddu ditolaklah penyimpangannya dan dia mendapatkan pahala karena istihadnya insya Allah Taala. Sedangkan kesalahannya diampuni. Sebagian dalam hadis yang sahih, jika seorang hakim itu beristihad lalu benar untuknya dua pahala, jika dia beristihad dan salam maka untuknya satu pahala, sedangkan kesalahannya diampuni. Amma ingkaran mukhalif laisa Kemudian yang kedua Mukhalif orang yang menyimpang dengan kebenaran dan dia bukanlah dari golongan ahlu sunnah bahkan dari golongan ahli bid'ah dan terkenal dengan bid'ahnya fa'inahu ma'rati mukhalafatihi maka orang tersebut di samping penyimpangannya itu dibantah orang yang yu'amal disikapi dengan sikap yang yastahik yang menjadi haknya berupa tahdir ya, ditahdir di masyarakat dan dipopulerkan di masyarakat wazajar dan dilarang oleh ikhlas alaihi dan disikapi dengan sikap yang keras hak kata demikianlah ahlu sunnah menempuh menempuh sikap bersama orang-orang yang menyimpang menyimpang ee, eh, menyimpang dari ahlu sunnah min ahlul ahwa dari para ahli bid'ah Fa'inkan lahum maka jika mereka yaitu ahlu sunnah punya saulah wal jaulah punya kekuatan untuk menyerang, kekuatan untuk jaulah, untuk mutar-mutar, yakni ahlu sunnah, artinya lah, jika ahlu sunnah itu kuat dan hebat, maka mereka akan berupaya untuk menghinakan ahli bid'ah, berkata-kata yang keras terhadap ahli bid'ah, Mungkin pengingkaran keras pada ahli bid'ah dan melakukan tahdir terhadap ahli bid'ah. Dan akan aku sebutkan di sini dua perkataan min tahdirat salaf contoh tahdir salaf terhadap ahli bid'ah. Namun lihat beliau di sini mengatakan kapan eh, ya, tahdir sikap keras kepada ahli bid'ah ingkan ahli ahli sunnah saulah wal jaulah Artinya jika alusuna itu lemah, lemah karena jumlah, lemah karena pengaruh di masyarakat, ya lemah, maka sikap-sikap semacam ini tidak pada tempatnya dilakukan. Hajar ya, dan sebagainya tidaklah tepat dilakukan jika alusuna lemah. Ya. Namun ini hanya dilakukan manakala alusuna kuat sebagaimana di masa silam. Eh, Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah mengatakan janganlah engkau duduk dengan maftunan Itu orang yang sesat Fa'ila maka orang yang sesat tidak akan meleset darimu satu dari dua kemungkinan dia menyesatkanmu lalu dia engkau mengikutinya atau dia mengganggumu sebelum engkau berpisah darinya al fadl bin Muhalhil mengatakan Laukana sahibul bid'ah seandainya ada ahli bid'ah yang ya hadis suka berkata-kata denganmu di awal majelisnya Man Di awal majlislihi min bid'atihi Sejak awal pembicaraannya dengan bid'ahnya Tentu aku akan mentahdirnya Wa nafartu minhu Dan aku akan mendorong manusia untuk lari meninggalkannya akan tapi ahli bid'ah yuhadi ya, suka berkata-kata kepadamu fi batwi majlisihi di awal majelisnya dengan sunnah dan yudkhil alaika bid'atau dia masukkan bid'ahnya kepadamu fala Allah maka boleh jadi bid'ah tersebut melekat di hatimu famata tufariku qalbaka maka kapankah dan bisakah engkau berpisah dari hatimu Fakat tawatur naklu dan terdapat nukilan yang mutawatir dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang setelah mereka berisi bantahan terhadap ahli bid'ah dan pengingkaran keras terhadap ahli bid'ah. Bal arad bahkan bantahan terhadap berbagai penyimpangan yang belum sampai derajat bid'ah. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Alikai dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, Demi Allah ma'adun aku tidaklah berprasangka ada seseorang yang lebih disukai oleh setan untuk cepat mati dibandingkan aku hari ini. Ada yang bertanya, bagaimana bisa? Setan saat menginginkan kau untuk cepat mati. Kalau dia mengatakan tahdus lebih bid'ah di negeri timur atau barat dan bid'ah tersebut dibawa atau diciptakan oleh seseorang ilayah kepadaku faidan tahan maka jika bid'ah tersebut telah sampai ilayah padaku Koma'atuh maka kuhancurkan bid'ah tersebut dengan sunnah faturatu alaihi lalu dikembalikan kepada orang yang mengatakannya Dia kalimah Muhammad dan Abu Daud dan Baghawi dalam satu sunnah dari Ibu Badr bin Samit radhiyallahu anhu. Kilalah dikatakan padanya bahasanya Abu Muhammad berkata, Al witr wajibun. Salat witir hukumnya wajib. Kal, maka Ubadah bin Samit mengatakan kadaba Abu Muhammadin. Kadaba di bimana akhto'a akhta'a. Perlu diketahui bahasanya kadib dalam bahasa Arab makna asalnya adalah al-khata'u Maka yang namanya Kadib itu boleh jadi salah tidak sengaja secara bahasa. Dalam bahasa Arab, kadib itu boleh jadi keterangan yang salah dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Dan yang dimaksud di sini adalah kesalahan tanpa sengaja. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lima salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya dalam sehari dan semalam. Maka ini bukti bahasanya ada bantahan terhadap kesalahan yang tidak sampai derajat bid'ah. E, wa bihadza ulima e, dengan hal ini maka diketahui bahasanya tidaklah menunggu e, firat al mukhalifin untuk membantah orang yang menyimpang langkah nasihat terlebih dahulu. dan boleh jadi atau dengan kata eh, dengan kata-kata yang boleh jadi lebih jelas tidak disyaratkan menasihati orang menyimpang terlebih dahulu baru baru membantah bahkan boleh jadi ketua kalah bantahan terhadap penyimpangan kata taswa sunnah sehingga bersilah sunnah Namun ini berlaku manakala penyimpangan tersebut sudah tersebar. Amma idza kanatil mukhalafa adapun penyimpangan tersebut baru masih ada pada diri orang yang menyimpang belum tersebar dan belum dia sampaikan maka fahat al khatbu maka masalah ini mudah Fahada yunsaf nafsihi maka orang tersebut dinasihati ya, dengan sembunyi-sembunyi jika memungkinkan karena penyimpangannya juga baru masih dalam dirinya belum dia sebab sebarkan. Maka di sini uh, uh, upet menyampaikan beberapa kaidah berkaitan dengan masalah membantah orang yang menyimpang. Ya, di antara kaidah yang beliau sampaikan untuk membantah orang yang menyimpang itu tidak harus penyimpangannya sampai derajat bid'ah. Nah, sampai derajat bid'ah penyimpangan itu dijelaskan. Ini keliru. Bagaimana tadi tindakan kepada Bin Sami tentang anggapan kalau wajib itu eh, lebih dari lima witir itu wajib kemudian yang kedua ada sebagian orang yang mempersyaratkan harus nasihat sembunyi-sembunyi dulu baru tahdir baru bantahan yang terbuka maka boleh katakan ini yang benar perlu dirinci kalau penyimpangan kalau kesalahan tersebut belum tersebar masih pendapat pribadi yang belum disebar-sebarkan maka betul nasihati dulu. Kalau penyimpangan sudah masyarakat dan budaya, maka tidak ada kewajiban dan keharusan untuk uh, memberikan nasihat terlebih dahulu. Bisa langsung dikeluarkan. Maka eh, penyimpangan yang umum dan tersebar, maka bantahannya juga tersebar adanya dalam bentuk yang sesuatu yang tersebar. Namun kalau penyimpangannya itu tidak tersebar, maka bantahnya juga tidak tersebar. Amma mengkana bukhalafatuhu da'iatan wa muntashiratan ada orang yang penyimpangannya dari sunnah itu sudah masyhur dan tersebar dan siapa yang mendakwakan pada bid'ah maka salah membantah mereka, membantah penyimpangan mereka itu sampai e, menjampak e, membantah penyimpangan. Berarti ini berkaitan dengan pendapat. Di samping itu mentahdir orangnya sehingga manusia mengetahui siapakah mereka. Waaf dan aku ingat satu cerita yang menarik disebutkan oleh Zahabi ketika membahas biografi Umar bin Ubay tokoh Mu'tazilah di kitab beliau Mizanul tidak. dan Umar bin Ubaid adalah seorang Mu'tazila Qadariyah dan cerita ini di, uh, yang bakal cerita adalah Asim Al-Ahwal Rahimullah beliau mengatakan aku duduk berada di majlis yang kota ada. Fata para Umar bin Ubaid maka kota ada menyebut umat Umar bin Ubaid dan mencelanya maka aku katakan aku tidaklah arah aku tidaklah setuju sebagian ulama yang mencela sebagian yang lain. Fakala kota dan maka kota dan mengatakan apakah engkau tidak tahu wai ahwal bahasa seseorang jika dia adalah ibtada bid'atan membuat bid'ah maka wajib disebutkan supaya diketahui. Oleh karena itu maka Wabihadi yu'lam maka dengan hal ini diketahui anal muazzana bahasanya metode muazzana yang dijelaskan oleh para harapiyun dan mereka berdua dengan berbagai dalil laisat ia fi kifatihim tidaklah hal tersebut ada di timbangan mereka artinya apa? tidaklah mereka benar akan tapi mereka menyelewengkan dalil Ya, Sayasdur fiha insyaallah bayanul khas dan akan muncul fiha tentang masalah insya Allah satu penjelasan khusus yang menjelaskan ke dengan dasar nas dan ijma' wal musta'an wal pada Allah minta hanya kepada Allah kita minta tolong dan hanya kepada Allah kita bertawakal maka di sini uh, beliau uh, menjelaskan tentang menyinggung tentang metode muazana. Muazana adalah anggapan sebagian orang bahasa. ketika kita mengingatkan kesalahan dan penyimpangan pasal tertentu maka kita harus perhatikan kata-kata harus menyebutkan sisi-sisi baik dan jasa-jasa orang tersebut Nah, tentang muazanah ya, maka e, tentang masalah menyimbangkan antara sisi baik dan sisi jelek seseorang ya, maka kalau kita bahas secara detail maka perlu dirinci tapi muazanah yang dipakai oleh orang-orang haroki ikhwani tadi harus dan jika demikian memang ini keliru. Dan muasana dalam artian menyebutkan si baik dan si buruk dari seseorang maka ini perlu rincian. Ada muazanah yang sunniyah syariah dan ada muazanah yang bid'iyah. Ada muazanah yang eh, yang digunakan oleh syariat yaitu manakala orang menyebutkan sisi baik dan sisi buruk seseorang dalam rangka menyebutkan biografinya ya, maka cerita apa adanya menyebutkan biografi hajat bin Yusuf ya. maka dia adalah orang yang begini hafal Quran beliau adalah orang yang begini begini dan dia punya kejelekan ini. Kemudian yang kedua adalah uh, eh, muazanah dalam uh, ketika mau memberi penilaian. Ketika orang itu mau memberikan penilaian, maka ingat kaidah al-hukmu lil ghalib. tentu satu hal yang dominan. Maka perlu ada ditimbang dulu sisi baik dan sisi buruk satu kelompok untuk kemudian diberi penilaian ini buruk atau baik. Maka ketika kita mau menerjemah atau tablik, maka kita sebutkan sisi positif, kita timbang sisi positif jamaah tablik dan sisi buruk jamaah tablik, mana yang lebih dominan. Ya. Maka setelah kita ketahui mana yang lebih dominan, kita bisa ngambil sikap dan keputusan. Jangan bergabung dengan mereka. Kebaikan yang ada pada mereka jauh lebih sedikit daripada bahaya bergabung dengan mereka pada puasa. Sedangkan muasan adalah terlarang manakala ini menjadi satu keharusan, apa-apa semuanya harus muasanan. Kemudian eh, dan muasan yang terlarang manakala sikonnya adalah makomnya dalam makom tahdir mubtadi. Kalau sikonnya adalah sikon mentahdir mengingatkan kebukaan al bid'ah, maka mengharuskan muazanah ini masalah. Namun yang perlu diperhatikan mubtadi ini adalah harus benar-benar mubtadi. Jangan dianggap mubtadi uh, eh, zuran wa zulman secara zalim dan secara dusta kemudian diperlakukan kaidah ini padahal dia adalah seorang ahli sunnah. Maka yang namanya beliau sampaikan ada kita bedakan antara kesalahan dan orang yang salah. Kalau kesalahan maka semua kesalahan dibantah, diluruskan, dikoreksi. Baik itu kesalahan tersebut tingkatannya bid'ah ataukah kesalahan salah paham dan sebagainya yang tidak sampai derajat bid'ah. Sedangkan orang yang salah maka dilihat maka perlu dilihat bagaimanakah manhaj orang tersebut jalan orang tersebut apakah dia di atas jalan sunnah to, uh, jalan tolabul hak pencari kebenaran nah. maka jika adalah seorang yang di atas jalan sunnah dan seorang pencari kebenaran seorang pembahas sejati, membahas dan mencari kebenaran, maka orang semacam ini kita tahdir kesalahannya, tidak orangnya. Kita tahdir kesalahannya, bukan orangnya. Dengan tetap menjaga kehormatan orangnya. Dan jika satu kesalahan yang kesalahan tersebut boleh jadi adalah bid'ah dilakukan oleh orang yang usulnya, jalannya bukanlah jalan sunnah. Dan bukanlah diketahui sebagai seorang yang pencari kebenaran. Dan bukan seorang yang telah sampai derajat istihad. Maka kebitaan yang ada pada orang ini eh, maka kita ingatkan maka ada tahdir untuk kesalahannya, penyimpangannya dan orangnya. Dengan catatan apa? Kalau penyimpangannya tersebar, maka bantahannya, tahdirnya tersebar. Kalau kesalahannya dan penyimpangannya sekupnya lokal, ya maka tidak perlu disebar-sebarkan yang akhirnya malah bikin kondang orang tersebut Ya, maka jika seorang itu punya penyimpangan, penyimpangan itu telah menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah karena menyelisih aslun dari usul sunnah. Nah. Maka jika dia seorang seorang pencari kebenaran, seorang mustahil, maaf. Dan jika tidak, maka tidak. Maka tidak semua orang yang melakukan kita dia adalah mutadik Meskipun bid'ahnya adalah bid'ah yang besar, manakala dia adalah karena ada manik faktor penghalang, di antara faktor penghalang adalah istihad. Kemudian kita masukkan pada, masuk pada poin berikutnya rezeki. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقه أو Kuna al-hukmu bi takfiri aw tasdiki laisa ilaina bal huwa ila Allah taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam fa huwa min al-ahkam syar'iyyah allati maradduha ila al-kitabi wa sunnati yajibu at-tathabbutu fihi wa yatathabbuti fala yukaffaru wa la yufasaku illa man dalla al-kitabu wa sunnatu ala kufrihi aw fiskihi wal aslu fil muslimin dhahiri al-adalatu al dhahir al-Adalati al dhahir al-Adalati Baka'u islamihi Wa baka'u adalatihi Hatta yatahakkaka Zawalu dalika anhu Bimuktadab dalil syar'i Wala juzu atasahulu Fitakhirihi al tafsikihi Li'ana bidalika mahmuraini azimaini Ahaduhuma iftira'u Kalibi al Allah ta'ala Fil hukmi wa al-mahkumi alaihi Fil wasfi ladhi nabazahu min bihi Atani al-wuku'u bima nafasa bihi akhamu in kana salima minhu sahihi muslimin an abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Kala Ida kafar rajulu kafar rajulu akhahu Fakat ba'a biha ahadahuma Fiha ahaduhuma Fiha ahaduhuma Wa fi riwayatin in kana kama kala Wa ila roja'at roja'at alaihi وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه Nah, jika ada orang yang bertanya apakah kalian mengkafirkan ahli takwil yaitu as'ariyah atau menganggap orang-orang as'ari adalah orang yang fasik, jawaban kami fonis kafir atau fasik bukanlah rujukannya referensinya bukanlah kami, namun Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena fonis kafir dan fasik adalah termasuk guru syar'i yang rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Maka wajib tetap hati-hati dalam masalah ini. tetap putih dengan benar-benar hati-hati. Tidaklah difonis kafir dan fasik kecuali orang yang terdapat dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau dia kafir atau fasik. Dan hukum asal untuk seorang muslim yang dohir dirinya adalah orang yang baik agamanya, orang yang salat adalah kita pertahankan status keislamannya dan kita pertahankan status dia sebagai orang yang baik-baik. Hatta ya tahakkok sampai ter, uh, hatta ya tahakkok sampai terwujud secara nyata hilangnya hal tersebut dari dirinya berdasarkan tuntutan dari syariat. Artinya sampai yakin kalau hal tersebut hilang status keislaman hilang status adalah hilang hilangnya status keislaman sama dengan vonis kafir hilangnya status adalah sama dengan vonis fasik Walau itu sudah tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah vonis kafir dan fasik karena bermudah-mudah dalam masalah ini mengandung dua bahaya besar yang pertama adalah membuat-buat kebohongan atas nama Allah dalam masalah hukum. Membuat kebohongan atas nama Allah dalam masalah hukum. Kita katakan perbuatannya ini hukumnya kafir, kekafiran, padahal bukan. Kemudian dusta atau fitnah terhadap mahkum alaih orangnya Orang yang kita katakan dia kafir padahal tidak, maka ini fitnah dalam bahasa Indonesia. fitnah, orang tersebut. Di samping kita berdusta atas nama Allah yang mengatakan perbuatan ini adalah kekafiran menurut hukum Allah, padahal tidak. Maka ini adalah eh, kezaliman terhadap mahkum alaih, fitnah terhadap mahkum alaih, fil dengan kita berikan padanya fonis alladzi nabatahu bihi yang kita celah orang tersebut dengan fonis tadi. Yang kedua adalah kita terjumus dalam kekafiran yang kita mencela saudara kita tersebut dengan celaan kekafiran jika ternyata dia adalah orang yang bebas dan kekafiran. Maka jika orang yang kita tuduh adalah orang yang tidak kafir, maka kekafiran itu kembali kepada si penuduh sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar Abdullah Anhuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika seorang itu mengkafirkan saudaranya maka kekafiran tersebut akan kembali dibawa oleh salah satu dari keduanya dan berkat yang lain hingga akan makalah jika benar apa yang dia katakan jika tidak maka manusia kekafiran itu kembali kepada dirinya Wafi dalam sahih Muslim dan Abu Dhar radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta yang memanggil orang lain dengan panggilan kekafiran atau mengatakan musuh Allah dan tidak seperti itu ilahar alihi maka tuduhan tadi kembali kepada si penuduh. E, penjelasannya e, penjelasan penulis di sini e, yang merupakan e, Fil jawab sebagai jawaban untuk pertanyaan orang yang bertanya Apakah kalian mengkafirkan ahli takwil Ya tadoman memuat tidak takmurin beberapa poin yang akan kami ringkas sebagai berikut. Yang pertama fonis kafir dan fasik dan aku katakan demikian pula fonis bid'ah rujukannya bukan kembali kepada manusia namun dikembalikan rujukannya referensinya adalah Allah dan Rasulnya. Wahai yang ini artinya dia adalah termasuk ahkamul menwai hukum yang berisi ancaman yang wajib sumbernya ada dari dalil Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua tidak ada vanis kafir dan vanis fasik kecuali pada orang yang terdapat dalil yang menunjukkan kafir dan fasik. Pemandat maka orang yang terdapat dalil syariat menunjukkan kalau dia fasik atau kafir maka hukum alihi dia difonis berdasarkan dengan fonis tersebut berdasarkan dari syariah. Dan poin yang ketiga menjelaskan kaidah syar'i yang penting bahasa seorang muslim yang baik agamanya yang bahir dirinya adalah Islam, bahir dirinya adalah baiknya agamanya, maka hukum asalnya adalah bakau ala dalik. Dia tetap seperti itu. Atau jika Anda mau, Anda bisa ungkapkan dengan mengatakan hukum asal seorang muslim yang dohirnya adalah muslim dan dohirnya adalah orang yang baik agamanya dan kita pertahankan keislamannya dan statusnya sebagai orang yang baik-baik sampai hilang status tersebut berdasarkan tuntutan dari syar'i. Nah, kaidah syariat yang dibawakan oleh Syekh ini dalam ungkapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya adalah sebagai berikut. Man sabatalahu Abdul Islam yakinan siapa yang telah terbukti secara yakin dia memiliki ikatan Islam maka tidaklah ikatan Islam itu hilang darinya illa biyakin kecuali dengan yakin ya, maka artinya orang tidak boleh memfonis orang sebagai orang yang kafir cuma dengan prasangka namun harus dengan fakta dan faktanya adalah fakta yang tidak mengandung kemungkinan kecuali kekafiran kalau faktanya adalah dia melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu ucapan yang multi tafsir. Bisa dimaknai kekafiran, bisa dimaknai bukan kekafiran, maka maka tidak bisa. Maka yakin di sini ya, mencakup ya, dia berupa fakta dan data bukan sangkaan dan katanya dan fakta tersebut adalah fakta yang yakin artinya tidak mengandung kemungkinan kecuali kafir tidak mengandung kemungkinan kecuali fasik Misalnya ada sebagian orang yang memfasirkan orang lain dengan sebab isbat. oke ini fihi nadar. Karena isbat itu nah, ada khilaf ulama untuk orang yang tidak ya melakukan isbat karena ikut ikutan. Karena mengikuti tradisi masyarakat, enggak ada khilaf apakah itu makruh atau haram. Maka maka ada kemungkinan lain. Anda bisa di sini Wanis eh, fasik dikeluarkan, sampaikan. Dan yakin di sini tadi kita sampaikan e, faktanya adalah fakta yang yakin tidak mengandung kemungkinan kecuali bermakna kekafiran atau kefasikan. Dan di antara konsekuensi kalimat ini adalah tidak ada vonis kafir dan fasik kecuali dalam hal-hal yang disepakati. Kecuali dalam hal-hal yang jadi ijma ulama. Maka dia kalau ini tidak ada kemungkinan yang lain kecuali kafir. Kenapa? Karena ulama sepakat semacam ini kafir. Tapi kalau sesuatu itu diperselisihkan ulama dengan perselisihan yang muktabar, maka kita tidak punya status yakin ini adalah kekafiran. Ini makna ungkapan Syekhul Islam dan sahabat waktu Islam yakinan la yazulu anhu ila yakin. Wa amal mukhalifun adapun orang-orang yang menyimpang yaitu para takfir minal muasirin yaitu orang-orang kontemporer yang menyelisih lana kita pada saat ini yaitu orang-orang yang menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok gerakan eh, menisbatkan diri pada hisbiyah yang tercela falah maka mereka tidaklah memperhatikan kaidah ini, tidaklah memenuhi kaidah ini karena ia itu sebagaimana seharusnya. Balik kaumnya bahkan mereka menetapkan bahasanya hukum asal seorang muslim adalah baik agamanya. Wahada batun ini satu hal yang tidak benar. Walau satu sahih yang tidaklah benar dari beberapa sisi. Di antaranya, tidak bisa dihitung. Maka seandainya berkali sebagaimana sangkaan mereka, maka kita tidak perlu buku-buku ini. Wafiyah dan di buku-buku tersebut terdapat fonis ala arjalin atas banyak orang. Bahasanya dia riwayatnya buku tidak terpakai. Alasan yang lainnya adalah melakukan amru seandainya perkara sebagaimana yang mereka tetapkan mahtaj al-qadhi maka seorang hakim tidaklah perlu rekomendasi terhadap saksi dan dalil-dalil terkenal yang lainnya yang membantah kaidah yang terputus ini maka di sini saya ubah menjelaskan ketidaksetujuan beliau dengan ungkapan sebagian orang yang mengatakan al aslu fil muslim al adalah ya. al aslu fil muslim al adalah hukum asal seorang muslim itu baik kualitas agamanya bukan fasik beliau tidak setuju dengan ungkapan ini beliau setuju dengan ungkapan Semuslimin Al aslu fil muslim Dohiril adalah Hukum asal seorang muslim yang dohirnya dia adalah baik agamanya Adalah baik agamanya Beda Kalau ungkapan Syekh hukum asal seorang muslim yang dohirul adalah hukum asal seorang muslim yang lahiriahnya dia adalah orang yang baik keislamannya maka hukum asalnya adalah dia baik keislamannya nah ada orang yang punya ungkapan hukum asal seorang muslim adalah al-adalah beliau tidak setuju dengan ungkapan ini, beliau memberikan dua alasan. Di antara alasan-alasan yang kedua yang beliau sampaikan, seorang kodi dalam peradilan Islam itu jika si kodi ini tidak e, orang tersebut tidak terkenal sebagai orang yang baik agamanya, maka kodi akan menuntut meminta kamu punya siapa yang bisa rekomendasikan bahasanya kepada orang yang baik yang bisa diterima persaksiannya ada ada tahapan semacam itu. Maka seandainya hukum asal seorang muslim adalah hal adalah maka tidak perlu tasqiyatus suhud. Tidak perlu ada hal kaji. Gitu. Jelasnya beliau menolak kaidah ini al aslu fil muslim ungkapan ini al aslu fil muslim al adalah namun perkataan beliau bahwasanya orang yang mengatakan perkataan ini dia tuduh sebagai orang hisbi min asabil intimat al hisbiyah al maqitah ini lah yang karena kemak pembahasan masalah ini al aslu muslim itu apa sebenarnya itu perselisihan ulama harus sunnah ini apa al-aslu fil muslim. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama dengan perselisihan ini termasuk perselisihan yang banyak diributkan di zaman ini. Di antara hal yang ramai di zaman ini itu pembahasan al-aslu fil muslim itu apa? Ya, eh, di antara yang saya ketahui sebagai ulama mengatakan alasan bil muslim ala adalah Di antara yang saya ketahui Berkata dengan perkataan ini adalah Syekh Ibrahim Ar-Rahim Beliau mengatakan Al-aslu fil muslim ala adalah Maka uh, ungkapan eh, bahasanya orang yang memiliki kaidah alasan fil muslim ala adalah adalah seorang hisbi ini lain banget. Kalau membantah pendapat, bantah saja. Ini orangnya nggak usah dituduh dulu. Orangnya nggak usah uh, dituduh sana dan ini dan uh, ya, ini atau itu. Bantah saja. Kecuali memang kita punya dalil kalau untuk menyelisih ijma, salah atau apa. Itu pun kalau itu memang menyelisih ijma salah orang punya kaidah yang menyelisih ijma salah, maka tadi kalau itu diungkapkan oleh seorang terbul hak, seorang ulama, ya maklum, maklum kita maklumi, itu tersalah dalam masalah ini, dan kemudian langsung kemudian secara umum di general eh, jadi seorang hispi, kemudian itu jadi ciri hispi siapa saja yang punya perkataan tersebut maka dia hizbi anda. Kembalikan dulu pada kaidah kembalikan dulu kepada ijma adakah ijma dalam masalah ini di antara ulama sunnah kalau ada kalau ada kalau ada ijma maka kalau talbul mustahil ulama maka makzul Maka kita bisa kita katakan bahasanya ungkapan ini ungkapan yang menyimpang. Namun tidak semua orangnya menyimpang, terus jadi dia tidak menyimpang karena ya, dia adalah seorang pun berhak. Ya. Tadi sebagian saya sampaikan ini, ini termasuk pembahasan kami di zaman ini ditanyakan kepada banyak ulama, ulama pun banyak komentar. Maka di antaranya ceritanya ditanyakan pada satu musim al-aba ya, apa kaidah yang benar tentang al asli fil muslim. Maka jawaban beliau al asli fil muslim al-jahala. Kalau saya al-aba. al asli fil muslim al-jahala. Hukum asal seorang muslim yang tidak kita kenal ya tidak kita kenal. Sebagaimana dalam dunia periwayatan. Ya, dalam dunia periwayatan ada perawi yang sikah, ada perawi yang baik, ada perawi yang tidak dikenal. Muslim dia. Yang tidak dikenal maka statusnya apa? Majhul. Tidak kita katakan sikah, adil, enggak. Tidak pula kita katakan dhaifun. Mutahamun, tentu enggak. Yang majhul, yang majhul. Itu. Kalau sahabat demikian. Ada pak bahasan yang agak panjang tentang masalah ini disampaikan oleh Syekh Mansur Hasan Sanan di mukadimah kitab beliau Qomusul Bidah. Ya, ya sampai lembah-lembah membahas tentang masalah ini apa yang tepat untuk aslu fil muslim. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على Muhammad محمد وعلى اله وصحبه وسلم دعونا Alhamdulillah, لله Alhamdulillah. Alhamdulillah.